Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah pada malam hari ini Kita akan melanjutkan kajian kita terhadap tafsir Dari Al-Quranil Karim Dan Saya insyaAllah pada malam hari ini Akan melanjutkan Dengan sedikit mengulangi Beberapa faidah Dari Surat al-ikhlas sebagaimana ini yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu kan tetapi saya merasa ada beberapa poin yang ini juga perlu untuk disampaikan kepada untuk kita pelajari karena pentingnya permasalahan tersebut dan mudah-mudahan kita tidak jenuh untuk mempelajari lebih lanjut apa yang tersimpan, apa yang terdapat di dalam faidah surat Al-Ikhlas. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Ikhlas adalah surat yang terhitung surat yang pendek akan tetapi memiliki kandungan yang amat amat besar sehingga Rasulullah saw Alaihi Wasallam mengatakan al ikhlas itu kul huwallahu ahad itu nilainya sepertiga Al-Quran sepertiga dari Al-Quran iya Rasulullah saw Alaihi Wasallam bersabda ayat jizu ahadukum ayakroa tulus al filai filailatin Apakah salah seorang dari kalian ini lemah Tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran pada satu malam ya. Maka para sahabat mengatakan Siapa ya, Atau bagaimana seseorang bisa membaca sepertiga Al-Quran Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan bahwasanya kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuan ahad ini adalah sepertiga Al-Qur'an. Iya. Jadi pahala dari membaca surat Al-Ikhlas ini seperti seseorang membaca sepertiga Al-Qur'an. Para ulama juga mengatakan atau menjelaskan kenapa surat Al-Ikhlas disebut sepertiga Al-Quran Mereka mengatakan karena kandungan Al-Quran terbagi menjadi tiga Satu adalah tentang Tauhidullah Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua tentang ahkam, hukum-hukum ya, Apakah hukum ibadah, hukum sholat, hukum zakat, puasa Dan lainnya Dan kemudian yang ketiga Al-Ikhlas atau di dalam Al-Quran mengandung tentang berbagai macam kisah-kisah. Dan surat Al-Ikhlas ini mengandung poin yang pertama, yaitu tentang permasalahan Tauhidullah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perkara yang amat-amat penting. Tidak boleh seorang pun dari kalangan muslim ataupun muslimah bodoh akan tentang ilmu Tauhid ini karena tauhid itu adalah wujud realisasi dari rukun Islam yang pertama, yaitu persaksian dia bahwasannya la ilaha illallah. Eh, yang apabila barokallahu fikum rukun yang pertama ini gugur, rukun yang pertama ini naam seseorang terjadi kerusakan padanya, ini akan menyebabkan rusak pula seluruh amalan-amalan Islam yang dia lakukan. Iya. Walakad uhiya ilaika kata Allah. Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ilal ladzina min qablika dan juga kepada orang-orang sebelum engkau. La in asyrakta kalau engkau berbuat syirik, yakni kebalikan dari tauhid, layah batana amaluka benar-benar akan gugur seluruh amalan engkau wala takunanna minal khasirin dan benar-benar engkau akan menjadi orang-orang yang merugi ya, jadi kesalahan dalam permasalahan tauhid efeknya ini membuat ya amalan-amalan soleh yang mereka lakukan ini bisa menjadi gugur bisa menjadi gugur kenapa karena orang tersebut telah menjadi seorang yang kufur, menjadi seorang yang kafir atau menjadi seorang yang musyrik yang bisa membatalkan keislaman dia. Ditambah lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada banyak faidah keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama surat Al-Ikhlas ini akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang hadis ini disahihkan oleh Al Albani rahimahullah. Kata Abu Hurairah, "Aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wajibat, jadi wajib bagi dia. Apa maksudnya? Hal ini ditanyakan oleh Abu Hurairah. Mada ya Rasulullah? Ada apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, surga. Wajib bagi dia untuk mendapat surga. Fa'aratu an adhaba ila rajulin fa'ubashirahu. Aku ingin untuk pergi ke orang tadi. Iya. Yang membaca Al-Ikhlas ini untuk aku berikan dia kabar gembira. Iya. Akan tetapi barakallahu fikum Abu Hurairah terhalang dengan satu keadaan sehingga tidak bisa kembali ke orang tersebut. Ketika beliau radhiyallahu anhu memiliki kesempatan, ternyata orang itu telah pergi. Dari sini bisa kita ambil faidah al-ikhlas apabila seseorang memperbanyak bacaan 6 al-ikhlas ini salah satu keutamaannya adalah bisa memasukkan dia ke dalam surga. Eh, kita kembali ke permasalahan thulutsul Quran tadi, sepertiga Al-Quran. Yang perlu diingat barakallahu fikum bahwasanya 6 sepertiga di sini adalah kaitannya tentang pahala atau kaitannya tentang kandungan hmm. Al-Qur'an. Bukan kaitannya terkait dengan apabila baca tiga kali Al-Fatihah maka dia telah membaca seluruh Al-Quran. Bukan seperti ini pemahamannya. Ya, apabila seseorang sholat lalu dia berazam berkeinginan saya akan baca Qul huwallahu ahad tiga kali supaya seakan-akan saya membaca seluruh Al-Qur'an dan tidak membaca Al-Fatihah, maka kita katakan sholatnya tetap tidak sah. Kenapa? Karena dia tetap punya kewajiban membaca Al-Fatihah. Al Karena sepertiga Quran tadi, ini yang pertama terkait dengan pahalanya, yang kedua terkait dengan kandungan Al-Qur'an. Al, quran iya, tidak. Naam di sini bukanlah membahas tentang cakupan Naam Al-Qur'an itu bisa mewakili Al-Ikhlas itu mewakili seluruh isi dari Al-Qur'an. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nah, di dalam riwayat lain dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Aisyah mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin." Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang Nah, untuk pergi bersama satu kelompok pasukan perang. Ya, satu kelompok pasukan perang apabila tidak diiringi oleh Nabi, ini disebut dengan sari sariyah. Eh, Wakana Yakrawli ashabihi fi solatihim. Orang ini yang menjadi pemimpin ini setiap kali sholat bersama teman-temannya, dia pun mengakhirinya dengan surat Al-Ikhlas. Falamma raja'u dzakaru dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka pulang dari perjalanan perang tersebut, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakola maka Nabi pun mengatakan, saluhu li ayyashayin yasnaudalik. Tanya kepada dia, kenapa dia melakukan hal itu? Maka mereka pun bertanya kepada orang tadi. Fakola orang tadi mengatakan li annaha rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha karena surat Al-Ikhlas itu di dalamnya ada sifat Ar-Rahman, salah satu sifat dari sifat-sifat Allah dan aku cinta, suka untuk membacanya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu." Kabarkan kepada dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Ya, jadi Allah mencintai orang tersebut karena dia cinta membaca surat Al-Ikhlas yang di dalamnya ada sifat rahmah ya. Naam, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendengar seseorang yang berdoa, "Allahumma inni as'aluka" bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al ahadu samad ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwasanya aku ini bersaksi kalau engkau adalah Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau zat yang esa yang asomat yang seluruh makhluk bergantung butuh kepadanya alladzi lam yalid wa yulat yang dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang sekufu yang setara dengannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ada orang yang berdoa dengan doa ini, Nabi mengatakan, Lakat sa'alallaha biismihi alladhi ida su'ila bihi u'ti. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan menggunakan nama Allah yang apabila dia meminta dengan nama tersebut dia akan diberi. Wa idza du'iya bihi ajaba dan apabila dia meminta dengan menggunakan nama tersebut maka Allah akan mengijabahkan permintaannya. Jadi, nah salah satu sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang bertawassul dengan nama-nama yang ada di dalam surat al-ikhlas ini. Iya. Aku bersaksi wahai Allah bahwasanya anta engkau adalah sesembahan yang hak. Engkau adalah tempat bergantung. Engkau tidak beranak, tidak pula diperanakan. Engkau, nam ini seluruh sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan tidak ada satupun yang sekufu, sekasta, sederajat, nam setingkat dengan engkau ya Allah apabila seseorang meminta dengan menyebutkan sifat-sifat ini, Allah tabaraka wa taala akan memberikan permintaan dia. Sehingga barakallahu fikum sekali lagi surat ini adalah surat yang sangat-sangat layak untuk kita pelajari atau bahkan nam kita dalami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan tadi. Adapun barakallahu fikum sebab turunnya ayat ini ya diriwayatkan oleh al muhammad Ahmad rahimahullahu taala bahwasanya musyrikin datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata kepada Nabi iya insib lana rabbak atau dalam riwayat lain sif lana rabbak sifati sifati siapa Tuhanmu wahai Muhammad iya dalam riwayat lain, musyrikin mengutus seseorang yang bernama Amir bin Tufail untuk datang kepada Nabi dan mengatakan, "Syaqaqta asana." Wahai Muhammad, engkau telah memecah belah kalimat kami. Sabab ta'alihatana, engkau telah mencela sesembahan kami. Halak tadina abaik, engkau telah menyelisihi agama kakek-kakekmu. In kunta faqiran agnainak, Apabila engkau wahai Muhammad adalah seorang yang fakir, kami bisa membuat engkau kaya. Wa in kunta majnunan dawainak. Apabila engkau wahai Muhammad adalah orang yang gila, kami akan bisa atau kami akan berupaya untuk mengobatimu. Wa in kunta qad hawaita imra'atan. Kalau seandainya engkau adalah orang yang sebenarnya menginginkan seorang wanita, zawajna kaha. Kami akan nikahkan engkau dengan wanita tersebut. Yani Ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Engkau hancurkan kami. Engkau batilkan kami. Engkau hina sesembahan kami. Kenapa sih engkau? Andai engkau fakir, kami buat kamu kaya. Andai engkau gila, kami akan obati engkau. Kalau seandainya tujuanmu dari dakwah ini untuk seorang wanita, kami akan nikahkan dia kepadamu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lastu bifakir. Aku bukan orang yang fakir. Wala majnun. Aku juga bukan orang yang gila. Wala hawaitu imra'atan. Aku juga bukan orang yang menginginkan seorang wanita. Ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Ad'ukum min ibadatil asnami ila ibadatihi. Aku menyeru kalian dari peribadahan kepada patung kepada peribadahan kepadanya. Iya. Fa'arsaluhu thaniyah. Maka kemudian orang-orang musyrikin pun mengutus lagi, ya, utusannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kemudian setelah dijelaskan kedua kalinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun bertanya, kalau begitu berikan kabar kepada kami, sifati kepada kami, siapa sih sembahanmu? Siapa sih yang engkau jadikan sebagai naam penciptamu? Iya. Sebagai Rabbmu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dan turunlah ayat ini. Kul katakan wahai Nabi, huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa. Ya, jadi ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa Robmu, sifatkan kepada kami tentang Robmu, maka turunlah firman Allah di dalam surat Al-Ikhlas ini. Iya. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Kul katakan wahai Rasul, "Huwallah Dialah Allah Ahad yang Maha Esa. Tafsirnya Huwallahul mutafarridu bil uluhiyyati war rububiyyati wal asma'i was sifat. Dialah Allah yang bersendirian, yang esa pada uluhiyahnya pada rububiyahnya dan pada asma dan sifatnya la yusyarikuhu ahadun fiha tidak ada seorang pun yang bersekutu dalam hal tersebut iya Allah adalah zat yang esa pada tiga hal yang pertama adalah tentang rububiyahnya yaitu kita yakini kita esakan Allah atas perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti mencipta seperti memberi rizki seperti mengatur alam semesta. Kita esakan Allah dan kita yakini tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan Allah dalam perbuatan-perbuatan terse tersebut. Ya, tidak boleh bagi kita untuk mengatakan ada pencipta lain selain Allah. Tidak boleh kita mengatakan ada yang pemberi rizki lain selain Allah. Tidak boleh bagi kita untuk mengatakan ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan kesyirikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keumuman manusia, mayoritas manusia, bahkan orang kafirnya, orang musyriknya, mereka mengakui, meyakini, menaam juga ikut mempersaksikan keesaan Allah dari sisi rububiyah ini. Mayoritas manusia, hanya sedikit dari kalangan manusia yang menyimpang dalam hal ini. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya musyrikin Arab ketika itu yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengakui rububiyah Allah ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-61. Allah juga ceritakan di dalam ayat yang lain seperti di dalam surat Az-Zumar. Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum" Kalau seandainya engkau wahai Muhammad tanya kepada mereka orang-orang musyrikin itu, Man khalaqas samawati wal arda. Siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi? Wasakhara syamsa wal qamara. Dan siapa yang telah menundukkan matahari dan bulan? La Benar-benar niscaya mereka akan mengatakan Allah. Fa'ana yufakun. Maka dari sisi mana mereka itu tertipu? Ayat ini menjelaskan bahwasanya Abu Lahab, Abu Jahal dan sekian musyrikin yang lain kalau ditanya siapa yang menciptakan engkau, dia akan menjawab Allah. Iya. Hanya sedikit dari manusia yang mengingkari tauhid rububiyah ini, di antaranya Fir'aun. Ketika dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Fir'aun mengatakan, akulah Rob kalian yang paling tinggi tapi itu pun diucapkan karena kesombongan diri hmm. diri dia. Sementara mayoritas manusia yang lain mengakui kalau mereka ini hamba, ada yang menciptakan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Eh, kira-kira sekarang Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ada tidak di antara ya saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang kira-kira tersesat dalam permasalahan ini? Ada tidak? di antara sebagian kaum muslimin yang punya keyakinan ada pencipta lain selain Allah. Ada tidak? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Kayaknya ya. Iya. Iya. iya. belum pernah dengar ya? Yang jelas, yang jelas, kalau seandainya ada yang meyakini ada pencipta lain langit dan bumi selain Allah, maka ini keyakinan yang benar atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau ada yang meyakini ada yang menurunkan hujan selain Allah, maka ini benar atau tidak? Tidak. Apabila ada seorang yang meyakini bahwa sanca penciptaan langit dan bumi itu karena Nabi Muhammad, boleh tidak? Tidak. Kenapa? Karena ini hak siapa? Hak Allah semata. Akan tetapi di antara manusia dan ini sedikit sebenarnya ada yang mereka mengatakan barakallahu fikum mereka mengatakan dan ini adalah salah satu keyakinan yang mereka tuangkan dalam bait syairnya yang mereka mengatakan barakallahu fikum <clears throat> wa min judika dan diantara kedermawananmu wahai nabi ad-dunya wa darrataha adanya dunia dan pasangannya yaitu a akhirat ada iya dari sebagian yang menisbahkan diri dia sebagai muslim yang punya keyakinan seperti ini. Fa inna min judika karena sesungguhnya termasuk dari kedermawananmu wahai Nabi adanya dunia dan pasangannya yaitu ah, akhirat. Dia meyakini terciptanya dunia dan terciptanya akhirat itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min ulumika dan dari ilmumu wahai Nabi ilmu lauhi wal qalami. Ilmu lauhul mahfud dan ilmu yang ada di al kolam. Kolam yang tugasnya oleh Allah ditugaskan untuk menulis apa? Tak takdir. Ya. Awalnya dia membuat bait syair ini untuk menunjukkan cintanya dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dikarenakan cintanya tidak dibangun di atas dalil, ya akhirnya dia terjatuh kepada sifat yang melampaui batas seperti ini. Kita muliakan Nabi, kita mengagumi Nabi, Iya. Dan kita cinta Allah dengan cara mengikuti Nabi. Akan tetapi kita tidak boleh memposisikan beliau lebih dibanding apa yang telah diposisikan oleh Allah Taala. wa Sehingga yang punya keyakinan seperti ini kita katakan ini tidaklah hak. Ini tidak ben ya. benar. Kenapa? Penciptaan dunia dan akhirat ini adalah mutlak haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita yakini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersekutu dalam penciptaan langit dan bumi ataupun dunia dan akhirat. Iya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentang permasalahan ilmu ghaib Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 188. Kul katakan wahai Nabi, la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Katakan wahai Nabi, aku tidak memiliki manfaat dan tidak pula bisa menolak mudarat pada diriku sendiri. Katakan ini wahai Nabi. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan bahwasanya diriku ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak mudarat. Illa masya Allah kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Lau kuntu a'lamul ghaiba. Kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastakstartu minal khair. Niscaya aku akan bisa memperbanyak amalan-amalan kebaikan wa mamasaniya su dan tidak akan menimpa aku kejelekan. Kalau seandainya aku tahu perkara yang goib, aku tidak akan tertimpa keje kejelekan. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam seorang yang suci, beliau terluka ketika perang Uhud. Iya. Tertusuk pipinya, tumpah darahnya, tanggal giginya. Iya. Ini menunjukkan kalau beliau tidak mengetahui perkara yang goib. Kalau seandainya beliau tahu, niscaya beliau akan mengelak ketika panah itu datang kepada beliau. Kalau seandainya beliau tahu perkara yang goib, akhir dari perang Uhud ini akan dimenangkan oleh musyrikin, niscaya Rasulullah akan mengabarkan kepada para pemanah yang telah ditugaskan untuk menjaga puncak gunung Uhud agar mereka tidak boleh turun. Kenapa? Karena saya tahu bahwasanya kelak kalian akan turun karena melihat kaum muslimin seakan-akan telah men menang. Kan demikian yang terjadi pada perang Uhud kan? Iya. Awalnya Rasulullah telah menang dengan para pasukannya, terpukul mundur musyrikin. Iya, akan tapi hal itu justru membuat pasukan yang ada di atas gunung turun untuk mengumpulkan harta goni, gonimah. Kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu perkara yang goib, niscaya akan dikatakan benar-benar kalian jangan turun. Kenapa? Karena saya tahu kedepannya kalian akan turun karena ingin mengambil harta goni. Goni mah akhirnya kita dipukul mundur kembali oleh mereka sehingga kita yang kalah di akhir peperangan. Iya, akan tapi ini tidak terjadi. Setelah pasukan itu turun, akhirnya Khalid bin Walid yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik mengumpulkan kembali pasukannya dan menyerang balik kaum muslimin hingga akhirnya kaum muslimin ketika itu terkepung. Iya, banyak dari para sahabat yang ketika itu enam syahid, tewas sebagai para syuhada. Iya, Rasulullah terluka, bahkan telah tersebar kabar beliau meninggal. Ini menunjukkan kalau beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Tetapi bait syair tadi mengatakan apa? Wa min ulumika dan di antara ilmumu wahai Nabi, ilmu lauhi wal qalami adalah ilmu yang ada di Lauhul Mahfud dan juga ilmu yang ada di Al-Qalam. Ini pun adalah bentuk melampaui batas ya yang tidak diizinkan oleh syah, syariat. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya telah nukilkan pada pertemuan yang lalu bagaimana enam kelompok Syiah telah menjadikan permasalahan ini untuk menjaring umat ya terjerumus lagi ke dalam kesyirikan. Iya. Satu kelompok, satu sekte yang menatas diri mengatasnamakan dirinya sebagai Islam akan tetapi amalan mereka barakallahu fikum adalah amalan yang tidak menunjukkan keislamannya. Diriwayatkan di dalam buku mereka yaitu yang mereka judul beri judul dengan Anwarul Wilayat ya. Pada halaman 440 mereka mengatakan Laisa fi baulil a'immati wa ghaitihim istikhbatun wala natanun Kata mereka, tidak ada pada seni atau kencing imam-imam kita. Tidak pula pada tinja-tinja mereka ada istilah istighbar, istilah najis. Tidak pula qadarah, tidak ada pula istilah kotor, tidak pula istilah busuk, tidak ada. Jadi anak keturunan Rasulullah yang 12 yang mereka anggap sebagai imam mereka yang 12 mereka katakan seninya atau tinjanya ini tidak ada istilah najis. Tidak ada pula istilah kotor. Balhuma kal misik al adfar. Bahkan keduanya seni dan kotorannya itu seperti minyak wangi misik. Eh, kata mereka. Bal man syaraba baulahum wa ghaitahum wa damahum Bahkan barang siapa yang minum kencing mereka dan makan kotoran mereka, meminum darah mereka, yuharrimullahu alaihi nara. Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Wastaujaba dukhulal jannah dan Allah akan mewajibkan dia untuk masuk ke dalam surga. Ini ajakan apa? Seperti bait syair tadi, ajakan untuk Naam menyembah kepada manusia, memberikan hak mereka lebih dibanding apa yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada mereka. Eh. Jadi seperti itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bukti dari kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho kepada engkau tidak akan ridho kepada kalian wahai kaum muslimin. ya kepada kepada engkau wahai Nabi. Nah, siapa? Yahudi dan Nasrani hingga engkau mau mengikuti agama mereka. Perbedaannya kata para ulama, kalau Nasrani mereka semangat untuk mengajak kaum muslimin masuk ke agama Nasraniyah mereka. Kalau Yahudi tidak. Yahudi mereka menganggap dirinya adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak mau bersekutu, berserikat dengan orang-orang lain yang bukan Yahudi tidak mau. Mereka punya kelas tersendiri. Tapi bagaimana cara agar mereka kaum muslimin bisa keluar dari keislamannya? Mereka akan membuat sekte-sekte binaan mereka agar kaum muslimin keluar dari agamanya. Tidak masuk kepada Yahudi, akan tapi masuk kepada sekte tersebut. Abdullah bin Sabah sebagai muassis Enam pembentuk yang membangun enam kelompok Syiah ini dia adalah seorang Yahudi Yaman. Yahudi yang berasal dari negeri Yaman. Iya, yang dia menampakkan keislamannya, menampakkan pembelaannya kepada Ali bin Abi Thalib dan kemudian merangkul orang-orang yang berada pihak Ali dan kemudian mengatakan sesungguhnya yang berhak menjadi khalifah adalah Ali, bukan khalifah yang sebelumnya. Dan kemudian dia mengatakan kepada pengikutnya bahwasanya sebenarnya yang berhak untuk mendapatkan kenabian adalah Ali, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril telah khianat memberikan wahyu yang harusnya kepada Ali dia berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya mereka pun menyembah Ali radhiyallahu anhu. Eh, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang atau kita kembali ke pelajaran kita dari surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama Allah diibadahi, diesakan dari sisi rubu, rububiyah. Yang kita katakan tadi, mayoritas manusia bahkan orang kafirnya mengakui tentang rububiyah oh. Allah. Dari sini ada faidah yang kedua. Apa? Faidah yang kedua adalah barang siapa yang mengesahkan Allah dari sisi rububiyah, sesungguhnya ini belum memasukkan dia kepada Islam. Barang siapa yang mengatakan pencipta saya adalah Allah, pemberi rizki saya adalah Allah, pengatur alam semesta adalah Allah, sesungguhnya tauhid ini belum memasukkan dia kepada Islam. Kenapa? Dari ayat yang tadi kita baca, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala <clears throat> di dalam surat Al-Ankabut 61 Allah mengatakan kepada Nabi, tanyakan kepada mereka musyrikin, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan siapa yang telah menundukkan matahari dan bulan? Orang musyrikan itu akan benar-benar mengatakan Al Allah. Pengakuan mereka ini tidak menyebabkan mereka menjadi mus muslim. Iya. Kenapa? Karena sebab kesyirikan orang-orang Arab ketika itu bukan karena permasalahan salah paham tentang penciptanya. Tidak. Kalau masalah penciptanya mereka tahu itu adalah Allah. Lalu dari sisi mana kesesatan mereka? Yaitu pada tauhid yang kedua. Setelah mereka meyakini Allah pencipta mereka, tapi mereka tidak mau memberikan ibadah itu hanya kepada hmm. Allah. Mereka berikan ibadah kepada Allah, berikan juga kepada selain Allah. Ini sebab kesyirikan kaum musyrikin Arab ketika itu. Jadi ini yang benar-benar kita harus fahami. Abu Jahal, Abu Lahab kalau ditanya siapa pencipta engkau, dia akan benar-benar menjawab Allah. Tapi lalu kenapa dia masih musyrik? Kenapa dia masih diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa dia tidak dikatakan sebagai seorang Muslim? Jawabannya ialah ketika dia mengakui rububiyah itu milik Allah, tapi kemudian dia tidak mau memberikan ibadah itu hanya kepada hmm. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini, faidah ini, sehingga kaum Muslimin ini yang harus benar-benar kita pelajari. Apa makna dari la ilaha ya. illallah? Orang musyrikin dahulu Ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Kul ilaha illallah tuflihu kata Nabi. Ucapkan la ilaha illallah kalian akan selamat, mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Iya. Mereka justru mengatakan aja ala alihah ilaha wahidah Apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan yang banyak ini untuk kemudian dijadikan satu saja? Inna hadalah syai'un ujab. Sungguh ini adalah sesuatu yang amat menghe mengherankan. Eh, Bapak-bapak sebelum ini apa yang bapak-bapak ketahui tentang makna la ilaha illallah? Ya, pribun? Tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau ada Tuhan dia adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau ada Tuhan maka itu Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau ada yang dituhankan maka dia bukan ya, Enggak dari konsekuensi ucapan tadi, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau ada Tuhan maka dia iya kan? Iya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nasara siapa yang mereka sembah? Isa. Ya kan? Maka otomatis kalau tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka Isa bukan Tuhan. Konsekuensi dari kalimat tadi dulu. Maka dia adalah Tuhan ya gitu. Iya. Orang dan apa Yahudi itu mengatakan qalu laitul jannah ila ila mangkana mangkana Yahudan Yahudan Nasoro. Nasoro. Iya. Nah. Baik. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau ada Tuhan maka itu adalah Allah. Ya enggak, konsekuensinya dari kalimat tersebut. Ya kan? Iya kan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ada tidak Tuhan-Tuhan yang selain Allah? Apakah kita katakan itu adalah Allah? Jawabannya ti? tidak. Tidak. Iya. Maka pengertian ini adalah pengertian yang tidak tepat. Kalau pengertiannya tidak ada Tuhan kecuali adalah Allah, lalu dia menutup mata bahwasanya di alam semesta ini tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka dia pendusta. Kenapa? Begitu banyaknya sesembahan yang disembah padahal dia bukan Allah, ya kan? Ada yang disembah dari kalangan malaikat, ada yang disembah dari kalangan nabi, ada yang disembah dari kalangan naam matahari, patung dan lain sebagainya kita tidak bisa menutup mata kalau itu pun adalah sesembahan yang disembah selain Allah. Kalau makna yang kedua yang lebih parah, lalu dia mengatakan tidak ada Tuhan melainkan itu adalah Allah ini adalah pengertian yang sangat parah lebih buruk dari pengertian yang pertama pertama iya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebab kenapa kaum musyrikin ketika itu tidak mau mengatakan la ilaha illallah kenapa konsekuensinya mereka harus meninggalkan seluruh sesembahan yang ada untuk kemudian diberikan kepada Allah semata karena makna la ilaha illallah itu adalah satu kalimat yang punya dua rukun. Satu ditiadakan, kemudian penetapan. La ilaha maknanya la makbuda. karena ilah itu maknanya makhluk yang artinya ma'bud. Iya. Ini harus ditiadakan. Tidak ada yang disembah, maka kita tiadakan semua sesembahan secara mutlak. Tidak ada yang disembah sama sekali. Iya. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali kemudian kita menetapkan yang kalimat yang kedua, kecuali hanya Allah. Allah sendiri yang telah menetapkan makna dari la ilaha illallah itu adalah la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Di dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan dzalika bi anna bi huwal haq. Dan yang demikian itu adalah karena Allah lah yang hak wa anna ma yubadu min dunihi huwal batil dan seluruh yang diibadahi selain Allah adalah sembahan yang ba yang batil maka ini makna yang benar dari makna la ilaha illallah tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah iya la ma'buda bihaqqin illallah iya atau bisa juga la ma'buda hakun illallah iya tidak ada yang berhak disembah seluruhnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi dengan kalimat ini, pengertian ini yang sesuai dengan firman Allah ini, maka kita meniadakan seluruh sesembahan yang ada. Tidak boleh disembah apakah malaikat, apakah pohon, apakah nabi, apakah jin, apakah gunung, apakah laut dan lain sebagainya karena peribadahan itu hanya boleh diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Eh, jadi ini yang menyebabkan ya Abu Lahab, Abu Jahal tidak masuk Islam walaupun mereka mengetahui pencipta mereka adalah Allah. Eh, kenapa? Karena mereka setelah mengakui pencipta mereka Allah, pengatur alam semesta mereka Allah yang menguasai langit dan bumi adalah Allah, tapi ketika beribadah mereka beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang tidak diinginkan oleh Allah Kul katakan wahai Rasul, Huwallahu ahad. Allah lah yang esa. Yang esa dari sisi apa? Dari sisi rububiyahnya, dari sisi uluhiyahnya, dan dari sisi asma wa tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Eh. Ketika ditanya oleh musyrikin, "Siflana rabbak." Berikanlah sifat Rabbmu, Tuhanmu. Maka yang pertama yang dikatakan oleh Allah perintah kepada nabinya, katakan kepada dia, Allah itu Esa. Esa dalam mengatur alam semesta, dalam penciptaan, dan demikian pula Allah itu Esa dalam uluhiyah, yakni dalam permasalahan ibadah. Hamba hanya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang ketiga Allah juga Esa dalam permasalahan asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian Allah mengatakan lagi Allahus Samad. Allah adalah as-samad. Apa makna as-samad? Sudah ya? Insya ya? Iya. Maknanya Allahul ladzi kamula fi sifati syarafi wal majdi wal azamah. Mana as-samad adalah Allah yang maha sempurna pada sifat-sifat kemuliaannya, pada sifat-sifat keagungannya, Alladhi yaksuduhul khalaiku yang seluruh makhluk itu bertujuan kepadanya, bergantung kepadanya, fi hawaij untuk bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan mereka dan harapan-harapan mereka. Yani makna dari Allah Samad adalah Allah tempat bergantung, bergantung. Perhatikan. Allahus Samad. Allah kemudian as somad. Ini adalah susunan mubtada dan khobar. Contoh dari mubtada khobar yang sudah kita pelajari apa? Al baitu koribun, ya kan? Khobar datang dalam bentuk nakiroh diakhiri dengan tan tanwin. Tetapi di sini Allah mengatakan Allah as-somad. Khobarnya datang dengan bentuk makrifat ditambah alif dan lam. Kata para ulama, apabila khobar datang dalam bentuk makrifat, maka itu nanti memberikan faidah pembatasan. Iya. Tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kalau Allahu Somadun, Allah tempat bergan, bergantung. Tapi kalau Allahu As-Somad dan ini ya yang menjadi ayat kedua, Allahu As-Somad maknanya tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang yang bertanya tentang Allah. Allah mengatakan kepada Nabi, katakan kepada dia, Allah lah satu-satunya tempat untuk bergan, bergantung. Seluruh makhluk butuh kepadanya. Sehingga dengan ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakul istilah kita tawakal ini adalah ibadah yang hanya boleh diberikan kepada oh, Allah Subhanahu wa taala semata. Iya. Nanti panjang lagi kalau kita bahas tentang permasalahan tawak Sudah masuk waktu Isya. Iya. Nah, kita lanjutkan baca saja tafsirnya tidak kita panjang lebar. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Maknanya laisa lahu walad. Tidak ada anak bagi Allah. Wala walidun tidak ada pula orang tua bagi Allah wala sahibah tidak ada pula istri bagi Allah Subhanahu wa taala walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala maknanya walam yakul lahu mumatilan wala musyabihan tidak ada seorang pun yang serupa yang dia itu na'am mirip dengan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya. Tidak ada pun yang sebanding dengan Allah Tabaraka wa taala, tidak pada namanya, tidak pula pada sifatnya, tidak pula pada perbuatan-perbuatannya. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dan maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bahas sebagai penyempurna dari apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah buat kita semua dan saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh